sallallahu alaihi wasallam qol al fuqaha umana rusul ma lam yadkhulu fid dunya qila ya rasulullah wa ma dukhuluhum fi dunya qala ittiba'u sultan fa idza fa'alu dhalika fahdharuhum ala dinikum Rasulullah SAW bersabda, para ulama itu sebenarnya pada hakikatnya fungsinya adalah pemegang amanat para rasul. Ulama adalah pemegang amanat para rasul-rasul. Pewaris amanat rasul-rasul. Selama mereka tidak berkecimpung dalam persoalan-persoalan keduniawian semata. Jadi yang dikatakan bahasa asing pure dunia artinya nah, dunia 100%. Bukan dunia untuk akhirat, tapi dunia untuk dunia. Apa ya Rasulullah contohnya orang yang demikian itu? Bagaimana ya Rasulullah cara mereka memasuki dunia yang dikatakan pure dunia itu? Rasulullah SAW menjawab, selama mereka tidak eh, apa namanya? Hmm. Apa yang dikatakan mereka bekerja dunia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab mengikuti para sultan atau penguasa yang walim Jadi kalau sudah ulama masuk ke tengah kaum penguasa yang walim maka ulama ini hati-hatiin sudah. Jaga-jaga agamamu dari orang-orang itu. Itu adalah maaf-maaf musang berbulu, berbulu ayam. Hati-hati. Sebab ulama kalau sudah mendekati para penguasa yang boleh kalau penguasa yang menjalankan syariat, itu memang fungsinya ulama di situ. Ulama harus main di tengah. Tapi kalau penguasa yang boleh masuk di situ, maka mereka sudah pasti tidak akan menggubris soal agama. Tidak akan menggubris soal halal haram. Saya bekerja dengan orang yang boleh, yang mempunyai kekuatan, dia lemah. Kalau dia kuat, dia mempunyai pengaruh di tempatnya, dia tidak dekat pada yang boleh. Dia tidak punya jah. Tidak punya kedudukan di kalangan umat. Dia pergi membebek kepada kaum yang boleh. Ini ulama, hati hati agamamu daripada orang-orang itu. Ini nanti yang akan merongrong agamamu dan akan menghancurkan agamamu sendiri. Karena itu, kita harus meneliti ulama-ulama yang sudah berada bersama-sama orang yang boleh hati-hati ada lagi kata-kata Al-Hasan Al-Basri menguatkan ini juga beliau berkata idza ra'aita aliman waqifan bi bab sultan fa'alam innahu lis apa itu artinya Al-Hasan Al-Basri berkata jika anda melihat seorang ulama selalu berdiri di hadapan pintu penguasa yang zalim, maka ketahuilah bahwa dia itu maling. Dengan kata maling, alam innahu lis. setiap orang kalau tidak maling dia tidak berdiri di pintu sultan. Jadi itu tanda ulama yang sudah lumer waraknya lumer takwanya dia mencari selah untuk masuk ke atas buat mendapatkan posisi dan bulus. Malik. Sebab ulama yang betul adalah di posnya. Waktu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama dan ulama besar, bukan ulama ahli mazhab, pengarang mazhab. Waktu datang dipanggil oleh khalifah dan khalifahnya masih menjalankan hukum Islam walaupun tidak seperti sahabat. Datang pada Imam Malik mengutus utusannya ke Imam Malik, "Wahai Imam Malik, engkau dipanggil sama Amirul Mukminin untuk segera mengadap di istana." Imam Malik menjawab kalimat singkat. Dia katakan bahwa al-ilmu yukta walayati, Ilmu itu didatangi orang, tidak mendatangi orang. Kalau dia ada keperluan suruh datang. Ya Malik, Amirul Mukminin. Dia bilang seratus ribu Amirul Mukminin suruh dikirim Ulama ini. yang menilai Hasanul Basri. Jadi saudara-saudara, ini kalimat yang terakhir dari Rasulullah SAW itu suatu ciwiran buat kita para ulama. Eh, sebetulnya kita ini masih belum layak dinamakan ulama, memang ya obrolan gelar ulama di sini lebih banyak, tapi dengan apa yang ada kalau kita dianggap ulama, maka ini satu ciwiran buat kita. Hati-hati. Posisimu adalah posisi penceramah dan penyampai sesuatu dari Rasulullah SAW. Penyambung lidah Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Kalau kamu lihat penguasa yang boleh, jangan kamu dekati. Dimanapun ia berada. Sekian saudara-saudara AC dari Dektat yang ada di tangan saudara itu.